fi hadhi asma ja'aluha khamsatan masih tersisa ya pada kita tentang macam-macam i'rab telah dijelaskan bahwasanya i'rab ada dua macam yang pertama yang di i'rab dengan harokat kemudian yang kedua yang di i'rab dan huruf ya. Kemudian disebutkan bahwasanya di antara yang di'rab dengan huruf adalah al-asma as-sittah. Al-asma as-sittah. Ya, <clears throat> sudah kita lewatkan ya penjelasan tentang syarat-syarat dari isim-isim yang enam ini agar di dengan huruf. Yaitu yang pertama apa? Antakuna eh, mufradatan wa takuna mukabbaratan wa takuna mudhafa ila ghairi ya'il mutakallim. Kemudian ada syarat tambahan. Bagi apa? Fam, yaitu agar apa? Agar tidak ditambahkan padanya mim, agar dibuang mimnya. Ya, kalau ada mimnya maka irobnya dengan harokat apa? Zahirah, ada famuk, famak, famik ya. Hadha famuk, raitu famak, dan seterusnya. Kemudian syarat bagi dhu adalah yang pertama agar dhu bermakna sahib pemilik. Yang kedua agar dhu dibohfahkan kepada isim jenis zahir. Isim jenis zahir ghairi wasfin. Disandarkannya dhu kepada isim jenis yang zahir bukan wasf. Isim jenis adalah ma yutlaq li ma'nan kulli. Kullu ma yutlaqu ala ma'nan kulli ataupun li ma'nan kulli. Segala apa yang dimutlakan digunakan untuk makna yang menyeluruh. Bisa untuk sedikit, bisa juga banyak. Dan isim jenis itu ada yang maknawi, ya maknawi, makna-makna bentuknya seperti rahmah, zu rahmah, fadl dhu fadlin karam dhu karamin apalagi dari makna-makna ilm dhu ilmin zaka dhu zakain dan yang kedua dari isim jenis adalah isim jenis yang sifatnya hissi hissi zat ya zat seperti mal dhu malin baitin dan seterusnya nah itu jadi syaratnya apa? Agar zu diidhafahkan kepada isim jenis. Maka selain isim jenis seperti alam, a'lam, nama-nama nggak bisa diidhafahkan zu padanya. Seperti Muhammad zu Muhammadin nggak boleh. Kenapa? Karena bukan isim jenis. Iya, Muhammad itu satu orang kan. Sedangkan telah kita lewatkan definisi dari isim jenis adalah apa yang bisa digunakan untuk sedikit ataupun banyak. Zu Muhammadin nggak bisa. Ya. Kemudian isim jenis tadi Ya boleh dalam kondisi nakiro ataupun ma'rifah dengan alif lam. Dhu fadlin dzul fadli boleh. Ya. Dhu rahmah atau rahmah. Gak apa-apa. Jadi isim jenis adalah apa yang digunakan untuk makna menyeluruh. Meskipun dimakrifahkan dengan alif lam nah itu. Keterangan tambahannya. Kemudian telah disebutkan tadi isyaratnya bahwasanya dhu itu disandar, eh, disandarkannya kepada isim jenis yang bohir, bukan domir. Nggak boleh disandarkan kepada domirnya. Ya, seperti malu zuhu anta, al malu zuhu anta. Harta itu zuhu, pemilik harta adalah engkau. Di sini domir kembali ke mana? Isim jenis kan? Katanya nggak boleh. al malu zuhu anta. Sebagian berpendapat boleh dengan mendatangkan syahid dari ucapan penyair innama ya'riful fadla minan nasi zawuhu innama ya'riful fadla minan nasi zawuhu tidak lain yang bisa mengetahui keutamaan dari manusia adalah zawuhu zawul fadl yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan pula adapun orang yang tidak memiliki keutamaan ya dia tidak bisa ya mengenali keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan yang memuliakan orang yang berilmu yang berilmu juga gitu. Orang bodoh ya tidak bisa memuliakan yang berilmu. Sebagian menganggap bahwasanya ini syad, ya syad bisa bermakna jarang dalam pemakaian. Innama ya'rifu al-fadla minan nasi zabuhu. Di sini didofahkan kepada apa? Ha, tapi yang lain e, mengatakan ini boleh karena bukan zu, ya. Gitu. tapi jamaknya zabu gitu. Al-Muhim kaidahnya tadi ya disandarkannya kepada isim bohir bukan bomir. Kemudian ghair wasfin bukan wasaf. Ya wasaf yang dimaksud di sini adalah wasaf dalam istilah nahu yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbah, sifat mubalaghah. Maksudnya apa? Maksudnya zu nggak boleh disandarkan kepada wasaf. Zu qaimin nggak boleh. Ya apalagi zu madrubin zu afdol nggak boleh ya saya ulangi zu agar disandarkan kepada isim jenis bohir bukan Wasof. ya Wasof yang dimaukan di sini adalah Wasof dalam istilah ahli nahu ya yaitu apa isim fa'il isim maf'ul isim tafdil sifat musyabbah sighah mubalaghah Tidak boleh ini zu disandarkan kepadanya Tidak boleh untuk katakan zu qaim ya ataupun kepada si maf'ul dzu madrubin kepada sifat musyabbah dzu hasanin wajhu misalkan ataupun kepada si tafdhil dzu afdal enggak boleh ya adapun kalau diidhafahkannya kepada wasaf tapi secara makna saja secara lughah maka ini enggak mengapa karena tadi rahmat fadl adalah wasaf kan secara makna kan rahmat ya wasaf secara makna tapi bukan ini ini maukan ini bukan dari wasaf yang dilarang zu disandarkan kepadanya adalah wasaf khusus dalam istilah apa? Nahu. Kalau zu rahmah, zu fadlin, zu ilmin itu wasaf semua, tapi secara makna saja. Awas jangan antuk ya. Harus puas nya. Bahasa Arab ngantuk lewat ini. <clears throat> ya itu. Kemudian ada beberapa sisi lughah dari asmaul sita ini. Yang pertama dari abun, abu, abuk, hamuk, hamuk. Ini ada tiga bahasa. Pada abuk, hamuk, ahuk ada tiga bahasa. Bahasa yang pertama adalah itmam. Itmam. Itmam itu adalah dengan di Arab dengan huruf. Seperti eh, wawu ketika rofa, alif ketika nasab, ya ketika jar. Contohnya jaa abuka, raaitu abaka, tu bi abika. Ini itmam namanya. Ya. Apa itu itmam? Yaitu di Arab dengan huruf. Itu pada tiga eh pada tiga kalimat ini ya, ada tiga bahasa. Kemudian bahasa yang kedua untuk tiga kalimat ini, abuk, hamuk, hahuk ya. Bahasa yang kedua adalah nakes, nakes dengan membuang akhir hurufnya abuk ya ahuk hamuk ya di antara ucapan penyair yang menunjukkan kepada adanya bahasa ini adalah ucapannya penyair yang mengatakan bi abihi iqtada'a fil karam faman syabaha abahu fama zalam ya bi abihi pendek di sini bi abihi bukan bi abihi bi abihi iqtada'a fil karam Ya, bi abihik tada adi fil karam. Tulis. Cepat tulisnya Bi abihik tada adi fil karam. Faman syabaha abahu fama zalam. Faman syabaha abahu fama zalam. Pendek tuh. Faman syabaha abahu fama zalam. Ya di sini dengan bahasa nakes dibuang akhir hurufnya bi abihi bukan bi abihi bi abi iqtada ali fil karam faman abahu fama zalam artinya <clears throat> Adi itu meneladani mirip dengan bapaknya dan siapa yang mirip dengan bapaknya berarti bapaknya ngebolin iya ada seorang bapak punya anak kelakuannya kok mirip gitu berarti bapaknya ngebolin atau wajahnya mirip ya bapaknya ngebolin ya kata penyair ini tapi kalau ada ya orang tua bapak punya anak kok nggak ada yang sama gitu fisiknya ataupun sifatnya ini boleh bapaknya bi abiyak tada adi fil karam faman syabah abahu faman kemudian bahasa yang ke tiga ya dari tiga kalimat ini abuk ahuk hamuk adalah bahasa koser bahasa apa koser yaitu akhirnya menetapi alif, akhirnya menetapi alif. Ya. Akhirnya menetapi alif. Jadi i'rabnya dengan harokat mukodaroh di atas alif seperti isi maksur, seperti i'rabnya fata. Ja'a abaka, itu abaka, marutubi abaka. I'rabnya bagaimana? I'rabnya dengan harokat mukodaroh di atas alif pada contoh jaa abaka, abaka fa'il marfu alamat rufi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Mana min dhuhri at gitu ya. Yang mansubnya juga demikian. Mansub alamatu nasbi al-fathah al-muqaddaru 'alal alif, mana min dhuhriha at Yang majrurnya juga demikian, majrur wa alamatu jarri al kasra al-muqaddaru 'alal alif, mana min dhuhriha at-ta'azzur. Di antara syahidnya adalah ucapan penyair. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Inna abaha sesungguhnya bapaknya bapaknya wanita itu ya. Wa aba abaha dan kakeknya bapak dari bapaknya dari kakeknya kan wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha sungguh telah sampai dalam masalah keutamaan kepada puncaknya di sini aba abaha bukan aba abiha, ya kan? Kalau inna abaha bisa di sini abaha dijadikan sebagai ataupun dijadikan itmam bisa kan? Abaha. Tapi yang lihat yang setelahnya inna abaha wa aba abaha bukan aba abiha. Berarti ini bahasa apa? Osr. Wa aba abaha tuh. Syainya aba yang kedua. Wa aba abaha ya kan? Majrur tanda jarnya adalah apa? Kasroh ah Apa? kasroh muqaddaru ala al alif mana min ta'zur ta'dzur ya? ah, itu tiga bahasa pada apa abuk ahuk dan hamuk kemudian pada zu pada zu itu hanya satu bahasa saja itmam ya ja'a malin raaitu zamalin marartu bi zimalin hanya ada apa satu bahasa pada zu kemudian pada apa lagi Kemudian pada Hanuk, ya. Hanuk ada dua bahasa. Pada Hanuk ada dua bahasa. Bahasa yang pertama adalah itmam, itmam. Paham itmam ya? Dengan apa? Huruf Arabnya. Ya Wawu ketika rofah, alif ketika apa? Nasab, ya ketika jar. Iya. Seperti hadis yang kita telah pernah sebutkan ya. Man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'iddu bihani abi. Bihani abi. Atau di sini nakas ya pakai bahasanya bihani abi. Tentak ya. itu bihani itu nakas berarti. Contoh ya hadza hanuk. Ra itu hanak. Martubi hanik. Kemudian bahasa yang kedua nakas. Nah, ini yang lebih fasih. Ya boleh juga dengan bahasa tadi yang pertama itmam, cuma yang lebih fasih nakus. Hadza hanuk. itu hanak. Marartu bi hanik. Ya di antara syairnya tadi. Man ta'azza bi azail jahiliyah fa'idhu bihani abi. Iya. Kemudian kalau fuk ya satu bahasa juga ya. Tapi syaratnya tadi mimnya terlepas dari darinya. <laughs> ya, kan bahasa yang lain bisa, tapi ada mimnya, famuk, ya kan? Kalau bahasa kalau dibuang mimnya ya hanya ada hanya ada satu bahasa, itmam ya kan? Tapi kalau dibuang mimnya hanya ada satu bahasa juga yaitu apa? Nakos ya kan? Famuk, famak, famik. Kalau ada mimnya. <laughs> ah itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti itu? pembahasan tentang apa? Al asma sita. Paham ya? Ya. Yang mana? itmam bagus, iya. Ya tapi bahasa yang lain juga ada. Ya seringnya itmam kalau abuk, ahuk, hamuk. Di antara ini juga bahasa eh, apa nakes pada tadi abuk ucapannya penyair mukrohun ahoka la batal ya, mukrohun ahoka la batal ahoka itu naibul fa'il dari mukroh marfu ya wa alamat rufi abdhamal muqaddar ala alif yang mana min dzurriyyat ta'azzur ini bahasa apa bahasa kufur ini ya kan mukrohun ahoka la batal temanmu ini terpaksa bukan memberani ya di sana ada kisah-kisah yang berbeda-beda ya tentang apa ucapan ini mukron ahoka la botol dan dijadikan sebagai istilah untuk siapa-siapa yang memang dia bukan ahlinya tapi kebetulan bisa gitu bisa antum disuruh khutbah aduh saya nggak biasa nggak biasa pas khutbah bisa lancar enak lagi ya antum kan mukrohun ahoka la botol ini sedang terpaksa bukan pahlawannya bukan ahlinya apa yang semisal itu mukron ahoka la botol Kemudian selesai ya, berarti al-asma sitah. Ya. Dihafalkan ya. Syarat-syaratnya dan juga apa? sisi-sisi i'rabnya. Wal afsah fil hani an-naqsu eh sudah. Wa ammal amthilatu al-khamsatu fahiya. Adapun contoh-contoh yang lima yang diibaratkan di dalam apa? Al-jurumiyah dengan apa? Al-afalul khamsah. Ya, yang lebih bagus adalah istilah al-amthilah al-khamsah. Ya, agar tidak mengesankan pembatasan dengan fil-fil yang disebutkan. Itu sekedar misal saja, contoh saja. Bisa dikiaskan yang lainnya dengannya. Faya kullu fi'lin ittasala bi dhamiru tasniyah. Apa itu? Definisi dari alam al khamsah. Yaitu setiap fi'il yang bersambung akhirnya dengan dhamir tasniyah. Tafi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Contohnya yaf'alani dan taf'alani. Yaf'alani dan taf'alani. Au dhamiru jam'in ataupun fi'il yang bersambung dengan dhamir jamak. Jamak muzakkar. Nahu yaf'aluna taf'aluna. Yaf'alani untuk yang ghaib, taf'alani untuk mukhatabnya. Yaf'aluna yang ghaibnya, taf'aluna yang mukhatabnya au dhamirul muannatsatil mukhatabah ataupun fiil yang bersambung dengan dhamir muannatsah al mukhatabah kata ganti untuk seorang wanita yang diajak bicara. Yang ghaibnya enggak ada. Ya, kalau yang ghaibnya bukan dengan nun. Ya, tabribu makanya. Taf'alu. <clears throat> dengan ditambahkan ta di awalnya. Contohnya taf'alina, taf'alina. Ya. Silakan antum kiaskan. ya beribani yanamani yakhrujani taf'alani ya tajlisani takhrujani yaf'aluna tajlisuna ya, dan seterusnya taf'alani ya bisa juga takumina ya kan tabrib, eh, dan seterusnya fa innaha turfa'u bi thubutin nun sesungguhnya isim isim ataupun contoh-contoh yang lima ini dirofakkan dengan menetapkan nun Watun sobu watu jamu bihafin nun dan dinasobkan juga dijazmkan dengan membuang nun. Ya, irobnya sudah sering kita ulang-ulang ya, insya Allah bisa. Ya itu selesai berarti dengan ini kesimpulan khulasoh dari pembahasan tentang i'rab. Ya. Masih, ya? masih belum masih ada tambahan di sini tanbih. Tanbih perhatian ulima mimma taqaddam anna alamatil i'rabi arba'a asyrata Ketahuilah bahwasanya tanda-tanda i'rab itu ada 14. Minha arba'un usulun di antara yang 14 itu empat yang merupakan tanda pokok. Hmm. Yang pertama dari tanda pokok adalah bommah liraf'i. Bommah sebagai tanda pokok bagi rofa Wal fathatu lin nasbi dan fathah sebagai tanda pokok ataupun tanda asal bagi nasab. Wal kasratu lil jari dan kasrah untuk yang jar. Was sukun lil jazmi dan sukun untuk yang jazm. Wa ashrun furu'un naibatun an hadhil usul. Kemudian <clears throat> sepuluh yang lainnya sisanya, sepuluh yang sisanya merupakan tanda-tanda cabang yang menggantikan dari tanda-tanda pokok ini. Salasun tanubu anid dhammah tiga tanda yang menggantikan dari dhammah wa arba'un anil fathah empat tanda yang menggantikan dari fathah wasnatani anil kasrah dan dua tanda yang menggantikan dari kasrah wa wahidatun anis sukun dan satu yang menggantikan dari sukun coba antum merojah lagi apa itu tiga tanda cabang yang menggantikan dari domah wawu di mana wawu jamak muzakkar salim Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Asmaul Sita. Ya, Asmaul Sita sekarang. Asmaul Sita. Masih ada lagi enggak? Sudah ya. Kemudian setelah wawu apa lagi? Alif di mana alif menjadi tanda bagi naso eh, bagi rofa supaya dia di rumah? Pada musanna dan ya wama humina alai Satu tempat saja ya berarti. Kemudian yang berikutnya nun, subutun nun di mana itu? Pada afalul khamsah atau alamzilah al-khamsah. Selesai. Kemudian empat tanda yang merupakan pengganti dari fathah. Apa saja itu? Yang pertama, alif di mana alif menjadi tanda bagi nasab pengganti dari fathah pada jamak ada apa? Asma sita, al asma sita. Ya, al asma sita, itu akhoka. Kemudian di mana lagi? Masih ada enggak? Alif? Enggak ada lagi. Ya, habis ya. Kemudian setelah alif apa? Kasroh. Di mana kasroh menjadi tanda bagi nasab sebagai ganti dari fathah? Barjama di salim. Sudah. Ya, terus apa lagi? Ya, di mana ya menjadi tanda bagi nasab? Pada jamak mutakar salim dan mutanna. Masih ada lagi ya? Eh? Di mana lagi? Iya, tadi kan iya Pertama pada jamak muzakkar salim, yang kedua pada musan, yang ketiga masih ada enggak? Asma sita gimana? Hah? iya alif ya. <coughs> Kemudian yang keempat terakhir apa? Hah? Hazunun ya menjadi tanda bagi nasab sebagai ganti dari fathah di Ya pada amtilah al-amtilah al-khamsah. Bagus. Wasnatani anil kasrah dan dua tanda sebagai ganti dari kasrah. Ketika majrur atau mahfud. Apa saja itu? Yang pertama, ya di mana ya menjadi tanda bagi jar eh, sebagai khafad pada musana dan jamak. Iya. <laughs> Kemudian yang kedua Al-fathah di mana fathah menjadi tanda bagi khafat supaya ganti dari kasrah pada isim yang lain sorif. Wa wahidatun anis sukun dan satu tanda supaya ganti dari sukun. Apa itu? al hadaf yang dimaukan dengan al hadaf adalah apa? Hadaf apa saja? Hadfu harfil illah dan hadfu nun, pembuangan huruf illah dan pembuangan nun. Itu supaya ganti dari sukun. Ya. Yeah. Sedikit lagi tanggung. Wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab dan bahwasanya penggantian ya an-niyabah itu waqi'ah terjadi pada tujuh bab. Ya, penggantian itu terjadi pada tujuh bab. Yang pertama lain sorif pada isim lain sorif. Di sini apa menggantikan apa? Pada lain sorif ini. Hah? Fathah menggantikan dari kasroh iya kan yang kedua jam'ul manasi salim menggantikan apa dari apa kasroh menggantikan dari fathah asalis al fi'lul mubari al mu'tal akhir apa di sini pembuangan huruf ilah menggantikan dari dari sukun ar yang keempat al-musanna apa menggantikan apa? Ya, hah? alif menggantikan dari bomma ataupun ya menggantikan dari dari fathah dan asroh iya kan yang kelima jamul muzakkari salim menggantikan apa dari apa wawu menggantikan bomma ya menggantikan apa fathah dan kasroh iya asadis yang keenam al asmu sitah apa wawu menggantikan dari bomma alif menggantikan dari fathah iya menggantikan dari kasroh Asabi alamtilah al-khamsah. Yang ketujuh alamtilah al-khamsah. Yaitu apa? Menetapkan nun subutun menggantikan dari menggantikan dari domah Kemudian hadfun nun menggantikan dari fathah dan sukun. Iya, <laughs> fathah dan sukun. ya, bisa itu? Iya. Paham ya? Eh. Cukup sudah habis waktunya. Mana? Mau saya bacakan apa? Soal-soal Iya. Ya, sekarang kita masuk ke season yang ketiga berarti ya. Tiga season. membacakan soal-soal yang merupakan kesimpulan dari pembahasan apa yang kita baca dari syarah al-kawakib.